Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-ikhtilaful waridu fi tafsir al ma'thuri Perbedaan al-warid yang ada atau yang terdapat dalam ta'athir yang al-ma'thur periwayat yang memiliki sanad yaitu tafsir yang berasal dari salaf. Perbedaan pendapat yang terdapat dalam tafsir eh, tafsir ada tiga macam. Yang pertama adalah perbedaan redaksional tanpa makna. Tanpa perbedaan konten. Maka ini tidaklah memiliki dampak pada makna ayat. Contohnya waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kata Ibnu Abbas, kodo artinya amara. Mujahid mengatakan kodo artinya berwasiat. Arabi bin Anas mengatakan kodo artinya mewajibkan. Tafsiran-tafsiran ini maknanya sama atau mirip-mirip. Maka tidak lihatin ikhtilaf perselisihan ini tidak memiliki dampak pada makna ayat. Yang kedua, perbedaannya perbedaan redaksional dan konten. Namun ayatnya memang tahtamil dimungkinkan dimaknai dengan dua makna tanpa ada kontradiktif di antara kedua makna tersebut. Maka ayat dimaknai dengan dua makna tersebut dan ditafsirkan dengannya. Fayakunul jam'u maka kompromi di antara perbedaan ini adalah masing-masing dari dua pendapat tersebut dukira ala wajib tamthili disebutkan dalam bentuk contoh untuk apa yang ta'nihi dimaksudkan oleh ayat atau perbedaan tersebut adalah perbedaan tanwi variatif contohnya firman Allah Ta'ala ya, kabarkan pada mereka berita orang yang kami berikan padanya ayat-ayat kami lantas dia keluar dari ayat-ayat kami setan pun mengikutinya maka dia termasuk orang yang sesat kata Ibnu Mas'ud dia adalah seorang dari Bani Israel Ibnu Abbas mengatakan dia ada seorang dari penduduk Yaman. Ada yang mengatakan seorang dari penduduk Balqa. Maka kompromi di antara ayat-ayat dari pendapat-pendapat ini ya ayat kita maknai dengan semua penjelasan itu. Karena ayat dimungkinkan memungkinkan untuk dimaknai dengan semua pendapat tersebut min ghairi tadadin tanpa ada kontradiktif. Sehingga Kulu kaulin masing-masing pendapat itu dukiro disebutkan Ala wajib tamthili Sebagai contoh ya, Contoh orang yang demikian keadaannya Contoh yang lain firman Allah Ta'ala ka'san dihaqa Dan gelas-gelas dihaqa Kata Ibn Abbas Dihaqa artinya penuh Mujahid mengatakan berturut-turut Ikrimah mengatakan jernih. Tidak ada pertentangan di antara pendapat-pendapat ini dan ayat memang memungkinkan dimaknai dengan semuanya maka ayat dimaknai dengan semuanya jami'an semuanya wa yakunu kullu sehingga setiap pendapat adalah ni minal makna adalah menjelaskan bagian dari total makna. Maka masing-masing pendapat ini menjelaskannya dengan dalalah tadomun. Ya dihaqqa itu artinya penuh, artinya jernih, artinya berturut-turut. Ya, maka e, masing-masing e, menjelaskan dengan sebagian maknanya. Macam yang ketiga, perbedaan redaksional dan konten. Sedangkan ayat tidaklah dimungkinkan dimaknai dengan dua makna ma'an sekaligus karena ada tadot pertentangan atau kontradiktif di antara keduanya. Maka ayat dimaknai dengan yang paling kuat dari dua pemaknaan, cara mencari yang lebih kuat, bidalalatisiak, pakai konteks atau yang lain. Contohnya yang ke, uh, tadi kita baca di Lubabut Tahrir, jika kalian mencari istri sebelum kalian jima dengan istri dan kalian telah tetapkan untuknya faridotan ya, besaran maharnya maka separoh maka menjadi hak istri adalah separoh besaran mahar yang telah kalian tentukan kecuali jika istri memaafkan atau Allah biadihi uqdatun nikah memaafkannya. Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu menjelaskan tentang Allah di biadi uqdatun nikah adalah suami. Sedangkan Ibn Abbas mengatakan wali. Yang roji adalah yang pertama karena makna mendukung pendapat yang pertama. Ditambah diriatkan dalam masalah ini satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang penerjemahan Al-Quran. Tarjamatun atau tarjamatu lurutan dalam bahasa Arab tutlak digunakan ala ma'anin dengan beberapa pengertian. Tarji'u ila biasa saya terjemahkan dengan intinya adalah al-bayan wal idah. Menjelaskan dan menjelaskan. Maka makna pokok dari tarjama adalah menjelaskan. Secara istilah adalah mengungkapkan satu kalimat dengan menggunakan bahasa yang lain sehingga tarjamatul Al-Quran artinya mengungkapkan makna atau pesan Al-Quran dengan bahasa yang lain. Terjemah ada dua macam, terjemah harfiah. Bentuknya diletakkanlah terjemah masing-masing kata biizaiha lurus dengan katanya dalam katanya dalam bahasa Arab. Terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Biar abar diungkapkanlah makna satu kalimat dengan bahasa yang lain tanpa mempertimbangkan mufrodat, kosakata, watartib dan urutan kata. Hukum terjemah Al-Qur'an. Terjemah harfiah untuk Al-Qur'anul Karim itu mustahil. Meskipun mungkin terwujud untuk sebagian kata ya, untuk sebagian kata yang mungkin terwujud tetap hukumnya haram li'annaha karena hal itu tidaklah mungkin mewujudkan makna secara utuh. Tidak pula memberikan efek pada jiwa sebagaimana efek Al-Quran yang berbahasa Arab yang mubin. Ditambah tidak ada kebutuhan mendesak mendorong untuk itu. Karena istirna kita merasa cukup dengan menggunakan terjemah maknawiyah. Wa min dan dikecualikan dari haramnya terjemah harfiah ayu tarjam diterjemahkan satu kata tertentu dengan bahasa man yukhatibuhu orang yang diajak bicara supaya dia faham tanpa menerjemahkan tertib kalimat seluruhnya maka kalau semacam ini tidak mengapa ya, maka eh, dengan bahasa yang lain terjemah harfiah yang kaku itu yang beliau haramkan. nontar jamaah harfiah yang tidak kaku maka ya, ya, maka itu tidak beliau haramkan. Semacam tadi kita baca ayat ya. Wa in tumuhunna jika kalian ini terjemah harfiah. Wa in tumuhunna jika kalian mencerai istri. Mingka beli antama suhunna Maka minnya jangan diartikan. Sebelum kalian ye, ye, menyentuh atau sebelum kalian jima dengan istri. Wakat faratum padahal kalian telah tetapkan lahunna faridah besaran mahar untuknya. fanmisuma faratum maka hak istri yang dicerai tersebut adalah setengah mahar nominal mahar yang telah kalian tetapkan. Ila ayafuna kecuali jika pihak perempuan memaafkan atau Allah dibiadi ukdatun nikah memaafkan. Maka uh, itu insya Allah termasuk yang beliau kecualikan. Karena kita tidak kaku dalam menerjemahkannya. Tapi kalau terjemah ya, sehingga terjemah yang tidak kaku itu ya semi tafsiri ya. Cuma dia pakai dipotong-potong, ya, dipotong, potong. Namun uh, audien uh, pengguna bahasa Indonesia sudah memahaminya dengan baik dalam bahasa Indonesia dan dalam sisi sisi bahasa Arabnya juga e, tidak kemudian kita paksakan untuk harus perkata. Ya, yang kemudian kaku dipaksakan perkata ya, sehingga dampaknya kalau kaku perkata diterjemah harfiah ya, audien eh, pengguna bahasa Indonesia itu tidak faham ini, apa maksudnya? Nah itu yang mungkin bermasalah. Itu yang beliau permasalahkan. Nah, kemudian ada, sedangkan terjemah maknawiyah untuk Al-Quran, faya jaizatun fil asli pada asalnya diperbolehkan karena tidak ada sisi bahaya padanya bahkan terkadang wajib ketika dia menjadi sarana iblaril Quran mendakwahkan Al-Quran dan Islam kepada orang yang tidak berbahasa dengan bahasa Arab karena menyampaikan Quran dan Islam itu wajib dan itu tidaklah terwujud kecuali dengan terjemah maknawiyah fahuwa maka terjemah maknawiyah hukumnya wajib. Akan tapi disyaratkan untuk bolehnya melakukan terjemah maknawiyah sejumlah syarat. Yang pertama, tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. Artinya yustarna merasa cukup dengan terjemah maknawiyah anhu sehingga tidak memerlukan Al-Quran yang berbahasa Arab. Ya, maka tidak boleh beliau mensyaratkan tidak boleh hanya mencantumkan terjemahnya saja kalau dalam tulisan. Ya, sehingga harus teks Arabnya juga harus dicantumkan. Kalau dicukupkan dengan versi bahasa Indonesia-nya maka artinya itu terjemahnya itu dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. Kemudian yang kedua, eh, orang yang menerjemahkannya adalah orang yang mengetahui kandungan teks dalam dua bahasa. Al-mutarjam minha bahasa ya, asli yaitu bahasa Arab karena Al-Qur'an wa ilaiha dan bahasa sasaran. Itu bahasa Indonesia misalnya. Dan faham matak tadi apa yang jadi tuntutan makna apa makna yang dituntut itu faham hasabasiak berdasarkan ya, rentetan bukan berdasarkan ya, makna les, leksikal uh, makna mufrodat ya, berdasarkan makna mufrodat bukan makna mufrodatnya namun makna siaknya dia faham ya. sehingga terjemahnya enak kalau eh, ya, dia cuma faham makna leksikalnya, makna kamusnya, makna mufrodatnya, nanti terjemahnya jadi kaku. Hmm. Seperti tadi Al-Baqarah 237, Mingka beli antama suhunna. Yeah. Yeah. Siak mengatakan uh, min nggak perlu diterjemahkan. Ya. Yeah. Mingka beli antama suhunna sebelum kalian menyentuhnya. Apa yang dimaksud menyentuh jima'? Maka bisa diterjemahkan dengan sebelum kalian mengumpulinya. Waqad faratum lahunna faridah. Itu jangan kemudian makna mufradatnya sebelum kalian wajibkan untuk istri faridotan sebuah kewajiban. Ah, susah. Ya, padahal makna makna siak dari faridah itu bukan itu, namun besaran mahar dan kalian telah tetapkan lahuna untuk menjadi hak istri kalian faridotan besaran mahar ya, dengan nominal tertentu. Nah, maka haknya ketika dicerai nisfu mafaratu. Setengah dari ya, nominal mahar yang telah ditentukan. Ya, maka faridah itu eh, tidak diterjemahkan dengan kewajiban diterjemahkan hasabah siyak bukan faridah dicomot kemudian dicarikan makna kamusnya oh faridah kewajiban oh, padahal ini hak faridah di sini kan bukan kewajiban tapi hak mahar kan? bukan kewajiban mahar namun hak mahar yang ketiga ayakuna aliman dia mengetahui makna istilah-istilah syar'i dalam Al-Quran. Sehingga jangan sampai makna syar'i dia terjemahkan pakai makna bahasa. Nah. Nanti zakat diartikan di semua kemudian di uh, suci dan berkembang, suci dan berkembangan jadi rusak maknanya. Yang keempat dia adalah seorang yang terpercaya. Maka tidaklah diterima, ter, diterima terjemah Al-Quran kecuali dari orang yang terpercaya di mana dia muslim dan bagus agamanya bukan orang kafir maka terjemahnya orang kafir ya ya diterima atau terjemahan orang yang sesat akidahnya tidak kita terima kemudian sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir sejumlah sahabat istahara terkenal sebagai uh, ahli tafsir di antaranya Umar uh, atau terkenal bitafsir sering menjelaskan Al-Qur'an di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, radhiallahu anhum ajma'in. Dilihatkan dari Ali radhiallahu anhu beliau pernah mengatakan, silakan tanya padaku, silakan tanya padaku, silakan tanya padaku tentang Al-Quran. Demi Allah tidak ada satupun ayat kecuali aku tahu apakah ayat tersebut turun di malam hari ataukah di siang hari. Dalam saya Bukhari, Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu mengatakan, semua para sahabat Nabi sungguh telah mengetahui anni min a'lamihim. Aku adalah termasuk orang yang paling berilmu tentang Al-Quran di antara mereka. Beliau juga mengatakan, Wallahi la ilaha, la ilaha ghairuhu. Demi Allah zat yang tiada sembahan yang berat disembah selain dia. Tidaklah diturunkan satu ayat dalam Al-Quran kecuali aku mengetahui di manakah ayat tersebut turun. Dan tidaklah diturunkan satu ayat dari tadi surat, kemudian ini ayat dan tidaklah diturunkan satu ayat dari Al-Qur'an kecuali aku wana a'lamu aku tahu tentang siapakah or ayat tersebut turun. Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu dibandingkan aku tentang Al-Qur'an, tabluhul ibilu dan ya, onta itu masih bisa dipakai sebagai kendaraan untuk sampai ke rumah orang itu larokibtu ilaihi. Ini saya aku akan berkendaraan unta ya, untuk menemui dia dan belajar kepadanya. Dan belajar kepadanya. Dalam saya Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memelukku ke dadanya dan mengatakan, Ya Allah ajarilah dia hikmah. Dalam riwayat yang lain, ajarilah dia Alkitab Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiallahu taala anhu mengatakan, la nikmat turjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Seandainya Ibnu Abbas itu usianya sampai sebagaimana usia kami, ma'asyarahu ma minna ahadun. Maka tidak ada satupun dari kami yang bisa menyainginya. Dalam masalah tafsir Al-Quran. Tabi'in yang terkenal sering mengkaji tafsir. Maka tabi'in yang terkenal dengan tafsir adalah banyak di antaranya penduduk Mekah, murid-murid Ibnu Abbas. Mujahid, Ikrimah, dan Atta bin Abi Robah. Ya, penduduk Madinah, murid-murid Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Penduduk Kufah, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, Qatada, Al-Qamah dan Asy-Sya'bi. Kemudian Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Al-Quran ya tanawak memiliki beberapa macam bagian dilihat dari muhkam dan mutasyabih. Ada tiga macam. Macam yang pertama Al-Ihkam Al-Am yang ini merupakan sifat seluruh ayat Al-Quran. Dalilnya kitabun uhkimat ayatuh Al-Quran adalah satu kitab uhkimat yang dibuat demikian bagusnya semua ayat-ayatnya. Thumma fusilat kemudian dirinci dan dia adalah dari sisi Allah Al-Hakim Al-Khabir. Zatnya maha bijaksana lagi zat yang maha mengetahui. Yang dimaksud ihkam dalam macam yang pertama ini adalah al-itqan wal jaudah. Ya, maknanya adalah al-itqan yang bagus, al-jaudah berkualitas. Berkualitas ya, redaksinya dan pesan-pesannya. Bahwa maka Al-Quran berada dalam puncak kefasihan dan keindahan bahasa. Macam yang kedua, tasyabuh dalam makna yang luas, yang ini juga merupakan sifat seluruh ayat-ayat Al-Quran. Dalilnya, Allah adalah zat yang menurunkan ahsan al-hadith sebaik-baik perkataan, satu kitab yang mutasyabihan, satu dengan yang lain mirip, masani berulang-ulang. Contohnya ya, surga diulang-ulang, pembahasan surga tersebar, nggak ngumpul cuma di satu surat misalnya, namun diulang-ulang. Pembahasan neraka juga demikian. Bergetarlah kulit orang-orang yang merasa punya rasa takut pada Rabbnya. Kemudian lembutlah kulit mereka dan hati mereka untuk mengingat Allah. Yang dimaksud dengan tasyabuh dalam makna yang luas ini adalah artinya Al-Quran ayat-ayatnya seluruhnya sebagiannya mirip dengan yang lain. Mirip dalam sempurna, dalam kualitas, dan dalam al-ghayat al-hamidah. Ya, puncak yang terpuji Seandainya Al-Quran itu datang dari dari selain Allah, niscaya kalian akan jumpai padanya perselisihan yang banyak. Macam yang ketiga adalah ihkam dalam makna sempit ada pada sebagian ayat Al-Quran, tasabuh dalam makna yang sempit, yaitu ada pada sebagian ayat Al-Quran. Contohnya surat Al Imran ayat yang ketujuh, dia Allah zat yang menurunkan padamu kitab, Minhu di antara isi Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamatun jelas maknanya. Dia adalah induknya Al-Quran. Yang lain tidak jelas maknanya. Adapun orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, fayat tabi'una maka dia akan mencari-cari ayat yang tidak jelas maknanya dalam rangka mencari kerusakan dan mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang tahu takwil takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengatakan kami mengimaninya semuanya dari sisi Rabb kami dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal. Ya, maka ihkam dalam makna yang ketiga ini makna ayat itu jelas, wadih gamblang, jalian jelas, tidak samar. Makna tasyabuh dalam hal ini adalah makna ayat mustabihan, tidak jelas, khafian, Eh, atau mustabian rancu khafian tidak jelas di mana tawahamu minhul wahim akan ada orang-orang yang salah sangka dengan sangkaan yang tidak layak bagi Allah atau kitabnya atau rasulnya namun ayat mutasabih ini dipahami oleh orang yang berilmu yang kokoh ilmunya ya, dia akan memahaminya tidak dengan pemahaman seperti itu yaitu yang tidak layak bagi Allah Sikap orang-orang yang uh, ilmunya kokoh dan orang-orang yang menyimpang terhadap ayat mutasyabi, Maka mauqif sikap orang yang ber, yang kokoh ilmunya terhadap ayat mutasyabi dan sikap orang-orang yang menyimpang terhadap mutasyabih telah Allah jelaskan. Tentang orang-orang yang menyimpang Allah katakan adapun orang-orang yang di hatinya terdapat penyimpangan maka dia akan mencari-cari ayat yang tidak jelas karena mencari fitnah dan mencari takwilnya padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina maka orang-orang yang telah di hatinya telah menyimpang mereka jadikan ayat-ayat yang mustabihat sebagai sarana untuk mencela Al-Qur'an dan wa fitnatin nas anhu dan memfitnah manusia anhu supaya meninggalkan Al-Qur'an berarti membelokkan manusia dari Al-Quran. Lantas menafsirkannya berbeda dengan apa yang Allah inginkan sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sedangkan orang-orang yang kokoh ilmunya mereka mengimani bahasanya apa yang terdapat dalam kitabullah dalam Al-Quran dia adalah satu hal yang benar tidak ada padanya perselisihan tidak ada pertentangan karena dia berasal dari sisi Allah sehingga yang yang tidak jelas di, mereka kembalikan kepada ayat yang jelas supaya semuanya menjadi muhkam alias jelas. Nah tentang hal ini tentang ihkam jenis atau mutasyabih jenis yang ketiga itu terbagi menjadi dua macam. Tasyabuh yang terjadi pada Al-Quran ada dua macam. Yang pertama hakiki. Itulah makna yang tidak jelas yang hakiki artinya layum kinu mahul bashar. Tidak mungkin diketahui oleh manusia. Semacam hakikat sifat Allah Azza wa Jal. Maka kita meskipun kita mengetahui makna sifat akan tapi kita kita tidak mengetahui hakikat sifat dan bentuk sifat. Karena Allah taala berfirman, "Wala yuhituna nabihi ilma." Dan ilmu manusia tidak bisa meliputi Allah. Oleh karena itu Imam Malik rahimallahu taala ditanya tentang makna firman Allah Ar-Rahmanu ala asyistawa. Bagaimanakah istawa? Qal Imam Malik mengatakan istiwa itu tidaklah tidak diketahui. Artinya diketahui. Bentuk istiwanya tidak bisa dilogika, mengimaninya wajib, bertanya tentangnya bid'ah. Yaitu bertanya tentang kaifiyah, bukan bertanya tentang makna. Wahadan nau dan mutasyabih jenis ini tidaklah tidaklah boleh ditanyakan dalam rangka istiqshafihi men, e, mengetahuinya lita'adzurul wusul karena mustahil seorang itu sampai ilaihi pengetahuan tentangnya. Kemudian mutasabih yang relatif itulah perkara ayat yang tidak e, rancu untuk sebagian orang tanpa yang lain. Maka dia diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mendalam ilmunya. Maka mutasabih jenis ini boleh ditanyakan dalam rangka mencari pengetahuan dan penjelasan karena memang mungkin untuk sampai ke sana. Bahkan tidaklah dijumpai dalam Al-Quran sesuatu pun yang tidak jelas maknanya bagi semua manusia. Kalau untuk sebagian manusia ada, kalau semua manusia tidak ada yang tahu maknanya tidak mungkin. Karena Al-Quran itu bayan penjelasan untuk manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kami turunkan pada Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Thumma inna alaina bayanah, kemudian kewajiban kami kamilah menjelaskannya. Hikmah variatifnya Al-Quran menjadi ada yang muhkam dan ada yang mutasabih. Seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam jelas maknanya, tentu hilanglah hikmah minal ikhtibar, hikmah berupa mengetes orang. Tasdikon dengan membenarkannya dan mengamalkannya karena jelas maknanya. Tidak ada ruang untuk membelokkannya. Tidak ada ruang untuk berpegang teguh dengan mutasyabih dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwil. Namun seandainya semua mutasabih tidak jelas maknanya, lafata kaunuhu bayanan, maka hilanglah status Al-Qur'an sebagai bayan penjelasan dan petunjuk bagi manusia. Walama dan tentu tidaklah memungkinkan beramal dengan Al-Qur'an, membangun akidah yang benar di atas Al-Qur'an. Akan tapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan sebagian Al-Quran itu ayat-ayat yang jelas maknanya menjadi rujukan Ya, menjadi tempat kembalinya ayat-ayat yang tidak jelas sedangkan yang lainnya ayat-ayat yang tidak jelas maknanya tujuannya untuk mengetes hamba supaya jelaslah siapa yang tulus imannya diterpisahkan ya, terpisahkan dari orang-orang yang di dalam ke, hati dan keimanannya terdapat penyimpangan. Kemudian kesan adanya ta'arud pertentangan dalam Al-Quran. Ta'arud dalam Al-Quran artinya tata tatakobal ayatani. Ada dua ayat yang saling berhadapan. Ya, bihai di mana madulul kandungan ayat yang pertama melarang kandungan ayat yang kedua. Misalnya ayat yang pertama itu men menetapkan sesuatu yang ditiadakan oleh ayat yang kedua. Namun perlu diketahui tidaklah mungkin terjadi pertentangan di antara dua ayat yang isinya murni kalimat berita. Karena yalzam konsekuensinya kalau terjadi pertentangan salah satunya bohong. Dan itu satu hal yang mustahil untuk berita Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman siapa yang lebih benar dibandingkan ya, hadisan perkataannya dibandingkan Allah. Siapa yang lebih benar Kilan perkataannya dibandingkan Allah. Demikian juga tidak mungkin terjadi pertentangan di antara dua ayat yang isinya adalah hukum. Kenapa? Karena ayat yang terakhir menghapus ayat yang terdahulu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah kami hapus satu ayat atau kami lupakan, kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semisal. Dan jika jelas terjadi nasakh, maka hukum yang pertama, ayat yang pertama tidaklah ada dan tidaklah bertentangan dengan yang kedua. Maka jika Anda melihat ayat yang mengesankan terjadinya pertentangan, maka upayalah untuk mengkompromikan keduanya. Jika tidak jelas bagi Anda, wajib bagi Anda untuk tawakuf. Untuk absen, no comment, dan menyerahkan urusannya kepada yang berilmu. Dan para ulama telah menyebutkan banyak contoh yang mengesankan pertentangan dan mereka pun telah menjelaskan kompromi dalam masalah itu. Kemudian Al-Qasam, sumpah dalam Al-Quran. Al-Qasam artinya yamin, sumpah. Sumpah disebut yamin yang artinya tangan kanan karena orang Arab kalau sumpah biasanya suka jabat tangan dengan tangan kanan. Definisinya adalah menegaskan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang dimuliakan menggunakan wawu atau salah satu temannya. Sehingga alat untuk melakukan sumpah ada tiga huruf. Pertama wawu. Demi Rabnya langit dan bumi innahu lahak. Sungguh itu satu hal yang benar. Nah maka kalau pakai wawu dibuang amilnya yaitu kata-kata kata kerja yang takdirnya uksimu itu kata kerjanya dibuang kenapa eh, dan statusnya apa ujuban wajib tidak boleh uksimu warobis samai Walayali walayali hadan tidaklah berada di dekat wawu kosam kecuali isim dohir. Tidak boleh domir. Kemudian yang kedua ada kosam pakai ba. Contohnya la uqsimu lanya la tanbih tidak ada artinya. Uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah untuk ba boleh disebutkan amilnya kata-kata oksimu sebagaimana dicontoh boleh juga dibuang contohnya firman Allah Ta'ala tentang iblis iblis mengatakan fabi izzatika demi kemuliaanmu akan aku sesatkan mereka semua setelah belak ini fleksibel sekali boleh setelah pak isim dohir sebagaimana yang telah kami contohkan boleh juga domir contohnya ucapan anda Allahu Rabbi wa bihi ahlifu. Allah adalah Rabbku wa bihi dengan nama Allah aku bersumpah sungguh Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Yang kedua, sumpah pakai tak contohnya tallahi demi Allah latus alunna sungguh kalian akan ditanya tentang apa kebohongan yang kalian lakukan. Nah, kalau pakai tak wajib membual amil sumpah yaitu kata-kata uksimu wajib dibuang. Dan setelah tak tidak ada setelah tak kecuali huruf uh, kecuali nama Allah atau Rob. Hukum asalnya muksam bihi isi sumpah disebutkan dan itulah yang banyak. Wal asri kemudian isi sumpahnya innal insana lafi khusr. Wakat dan terkadang isi sumpah itu dibuang sendirian contohnya ahli alaika aku bersumpah di hadapanmu sungguh supaya hendaklah engkau rajin Waqat yudhafu mal amil dan terkadang amil plus isi sumpah dua-duanya dibuang dan ini juga banyak. Sungguh kalian akan ditanya yaumaidin pada hari itu anin na'in tentang berbagai macam kenikmatan. Maka di sini eh, amilnya uksimunya tidak ada. Demikian juga ya, muksambihi isi sumpahnya juga belum dicantumkan. Kemudian maaf saya ulangi muksam bihi itu alat yang dipakai untuk sumpah setelah wawu atau setelah tak wal aslu dan hukum asal disebutkannya muksam bihi dan itulah yang banyak dan itulah yang banyak contohnya tadi uksimu biyaumil qiyamah yaumil qiyamah muksam bihi terkadang muksam bihi itu sendirian dibuang contohnya ahli fu'alik Aku bersumpah demi apa tidak ada kan? Aku bersumpah di hadapanmu. Nah, isi sumpahnya ndaklah engkau rajin. Terkadang muksambihi itu dibuang plus amilnya yaitu kata-kata uksimu juga dibuang dan ini juga banyak terjadi. Itu kemudian latus alunna di situ latus aluna itu terdapat sumpah. Ya, sehingga kalau ditakdirkan thumma ya, uksimu wallahi tus'alunna. Kemudian hukum asalnya muksam ala isi sumpah itu disebutkan dan itulah yang banyak. Warabbi demi Robku isi sumpahnya latu ba'athunna sungguh kalian akan dibangkitkan. Dan terkadang isi sumpah itu dibuang jawazan boleh dibuang contohnya wal Qur'anil Majid demi Al-Qur'an yang agung maknanya sungguh dia akan binasa atau mereka akan binasa. Maka dan terkadang wajib dibuang jika terletak di depan ya, wajib dibuang jika muksam alai itu terletak dibuang di depan atau dia dikepung oleh sesuatu yang mencukupkannya sehingga tidak perlu menyebut muksam alaihi. Nah, sumpah itu punya dua faedah. Menjel yang pertama menjelaskan keagungan muksam bihi yang dipakai untuk sumpah. Menunjukkan keagungan dan nilai pentingnya. Allah bersumpah dengan waktu wal asri. Ya, maka itu menunjukkan bahasanya waktu sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, menjelaskan urgensi isi sumpah dan ingin menegaskannya. Oleh karena itu tidaklah baik bersumpah kecuali dalam kondisi berikut. Yang pertama muksam alaih isi sumpah satu hal yang urgen. Yang kedua yang diajak bicara bimbang tentang hal itu. Maka di ilmu balaghah kalau bimbang dianjurkan dikasih taukid dan contoh taukid itu sumpah. Yang ketiga, orang yang diajak bicara tidak percaya. Kaidah ilmu balaghah kalau yang diajak bicara tidak percaya wajib dikasih taukid. Wajib dikasih taukid. Dan di antara bentuk taukid adalah sumpah. Kemudian kisah dalam Al-Qur'an. Al-Qasas atau Al-Qas dalam bahasa Arab artinya menelusuri jejak. Ya, cerita itu disebut uh, eh, kisah atau Al-Qasas karena ada kronologi. Begini, begini, begini, begini. Ah, seperti orang menelusuri jejak. Secara istilah, kisah artinya mengkabarkan satu permasalahan yang punya tahapan-tahapan. Sebagiannya mengikuti dan mengiringi yang lain. Kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang paling jujur. Menimbang firman Allah Ta'ala, siapakah yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah. Dan kisah Al-Quran adalah sebaik-baik kisah. Karena firman Allah Ta'ala, kami kisahkan padamu sebaik-baik kisah. Dengan kami wahyukan Al-Quran Al ini kepadamu. Kisah Al-Quran adalah kisah yang paling manfaat. Menimbang firman Allah Ta'ala, sungguh terdapat dalam kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kisah dalam Al-Quran ada tiga macam, kisah tentang para nabi dan rasul dan apa yang terjadi, apa yang mereka alami bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Yang kedua, kisah tentang person dan kelompok. Jarolahum terjadi pada mereka satu peristiwa fihi ibrah yang mengandung pelajaran. Lantas Allah kutipkan ya, tentang mereka. Kisah Maryam, Lukman, kisah orang yang melewati satu kampung yang telah hancur ala urushiha sehingga tiang-tiangnya menutupi atap kisah Dzulqarnain, Korun, Asabul Kahfi, Asabul Fil, Asabul Ukhdud dan yang lain. Macam yang kedua Ya, macam yang ketiga an, an hawa di satu peristiwa dan sekelompok orang yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam kisah perang Badar Uhud, Ahzab, Bani Quraidah, Bani Nadir, Zaid ibn Harithah, Abu Lahab dan yang lain. Dan kisah dalam Al-Quran, hikamun kathira punya banyak hikmah yang agung diantaranya. Penjelasan tentang hikmah Allah Ta'ala Fima tadomanat zuhadil qasasu yang terkandung dalam kisah-kisah ini. Sungguh datang kepada mereka dari minal ambiya kisah-kisah para nabi yang itu sudah bikin jerak hikmatun satu hikmah yang luar biasa namun ternyata peringatan dan nasihat tidak bermanfaat. Yang kedua penjelasan tentang keadilan Allah Ta'ala dengan memberikan hukuman kepada orang-orang yang mendustakan. Sebab, eh, karena firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mendustakan, tidaklah kami zalim pada mereka namun mereka zalim terhadap diri mereka sendiri sehingga tidak manfaat bagi mereka sesembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah sedikit pun tatkala datang ketetapan Tuhan kami. Yang ketiga menjelaskan keunggulan uh, anugerah Allah taala bimasubatil mukminin dengan memberi pahala kepada orang-orang yang beriman. Ila ala Lut kecuali keluarganya Lut kami selamatkan mereka di waktu sahur. Satu nikmat dari sisi kami, demikianlah kami berikan balasan kepada siapa saja yang bersyukur. Kemudian fungsi dan manfaat yang keempat menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan musibah yang menimpa beliau dari orang-orang yang mendustakan beliau. Allah Taala berfirman, jika mereka mendustakanmu maka sungguh telah eh, orang-orang sebelum mereka juga mendustakan. Datang pada mereka para utusan kami dengan membawa bukti wazubur wal kitabil munir dan kitab yang menerangi Thumma akhattu naka kafarukum dan aku seksa orang-orang kafir Fakai kana nakir maka bagaimanakah dianggap aneh ya, Zubur di sini apa artinya apa? Terjemah. Quran terjemahnya tadi mana? tidak diterjemahkan, zubur aja. Suma akhutul ladina kafar kemudian aku siksa orang-orang kafir fakaifa kana nakir. Ini diartikan dengan maka Allah bagaimanakah akibat kemurkaanku. Maka bagaimanakah akibat karena adalah akibat nakir kemurkaanku dimaknai demikian. Kemudian memotivasi orang-orang yang beriman fil iman untuk iman untuk beriman dan kokoh dalam iman dan menambah iman. Karena mereka meyakini selamatnya orang-orang yang beriman yang terdahulu dan menangnya orang-orang yang diperintahkan untuk berjihad. Firman Allah Ta'ala sungguh telah kami utus sebelummu para rasul kepada kaumnya masing-masing. Mereka datang pada kaumnya dengan membawa bukti, lantas kami hukum orang-orang yang berbuat jahat dan adalah hak atas kami, wajib atas kami membela orang-orang yang beriman. Kemudian mengingatkan orang-orang kafir untuk tidak terus-menerus dalam kekafirannya. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah mereka berjalan fil ardi. Fil ardi di sini fi maknanya ala. Tidak kemudian berjalan di dalam terowongan di bawah tanah. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi? Lantas mereka melihat bagaimanakah akibat orang-orang sebelum mereka Allah hancurkan mereka dan bagi orang-orang semua orang kafir Ya, kehancuran yang semisal. Yang ketujuh menegaskan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berita umat-umat terdahulu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jal. Nabi bisa menceritakannya menunjukkan kalau Nabi dapat wahyu dan berarti beliau betul-betul utusan Allah. Tilka itulah sebagian berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu engkau dulunya tidak mengetahui tidak pula kaummu sebelumnya sebelum ini. Bersabarlah akibat yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Tidakkah datang kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian, kaum Nuh, Ad, Thamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang tahu tentang mereka kecuali Allah. Kemudian pengulangan kisah. Di antara kisah Al-Quran ada yang tidaklah ada yang layak tidak datang dalam Al-Quran kecuali sekali. Contohnya kisah Luqman Asabul, dan Asabul Kahfi. Ada juga kisah yang berulang-ulang. Hasaba matadu ilaihil hajatu. Sebagaimana yang dituntut oleh kebutuhan. Dan yang dituntut oleh maslahat. Dan pengulangan pengulangan ini tidaklah dalam redaksi yang sama. Atau dalam bentuk yang sama. Namun beda-beda panjangnya, pendeknya, lembutnya, kerasnya. Dan disebutkannya sebagian aspek kisah di satu tempat tanpa yang lain. Hikmah pengulangan kisah menjelaskan urgensi kisah karena pengulangannya menunjukkan adanya perhatian dengannya. Kemudian menegaskan kisah tersebut supaya kokoh di dalam hati manusia mempertimbangkan waktu dan kondisi orang yang diajak bicara. Melihat oleh karena itu Anda jumpai ringkas dan keras ghaliban dominan pada fima ata minal qasas untuk kisah-kisah yang ada dalam surat makiyah kebalikan apa yang ada dalam surat Madaniyah. Kemudian menjelaskan keindahan Al-Quran fi dengan memunculkan kisah-kisah ini dalam bentuk itu dan itu wadha kalau dan bentuk itu sesuai dengan tuntutan keadaan. Nampaknya e, jujurnya Al-Quran dia memang betul-betul datang dari sisi Allah di mana kisah-kisah tersebut itu bisa variatif tanpa ada kontradiktif. Ya, saya izin sebentar. Nah, kita lanjutkan bab yang terakhir Al-Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat adalah berita yang dikutip dari Bani Israel minal Yahud dari Yahudi dan itulah yang paling banyak atau dari Nasrani. Ya, berita Israiliyat terbagi menjadi tiga macam yang dibenarkan oleh Islam dan dipersaksikan bisidqihi itu kurang kaf itu bisidqihi benarnya maka itu benar. Yang diingkari oleh Islam dan dipersaksikan bohongnya maka dia batil. Yang ketika didiamkan, tidak dibenarkan oleh Islam, tidak pula diingkari, maka wajib tawakuf fihi. Wajib tawakuf, tidak memastikan ini benar ataukah tidak. Namun boleh diceritakan. Namun boleh diceritakan. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, karena ahlul kitab adalah ahlul kitab membacakan Taurat dengan bahasa Ibrani kemudian menjelaskannya pakai bahasa Arab kepada umat Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan percaya dengan ahlul kitab, jangan pula dustakan cerita ahlul kitab. Namun ucapkanlah kami mengimani apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian Walakin at-tahadus dan naw'i jaiz. Akan tapi menceritakan Israelia jenis ini satu hal yang boleh. Hmm. Catatannya kalau menurut, menurut Ibnu Zaimin, idza lam yuhsa mahdurun. Jika tidak dikhawatirkan ada hal yang berbahaya, bermasalah. Dalilnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam baliru ani walau ayatan sampaikan dariku meskipun sekedar satu ayat wa hadisu an bani Israel walah haroja ceritakanlah tentang bani Israel walah haroja dan tidak mengapa artinya boleh dan siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja maka tinggal bersiaplah untuk tinggal di neraka falyatabak maka adahu finnari itu mimnya keliru Diriatkan oleh Al-Bukhari. Dan mayoritas apa yang diriatkan dari Israeliat ya, laisa bidzi faedah tidaklah memiliki faedah dalam agama sama macam penentuan warna anjing asabul kahfi dan semacam itu. Namun sebagian lagi sebagaimana telah kita bahas di Lubabu Tahrir ya, ada hal-hal yang tidak bisa ya, kita jelaskan tanpa Eh, tanpa Israiliyat. Padahal eh, Mbak nanti sulit jadinya untuk menjelaskan tanpa pakai Israiliyat. Misalnya dua anak Adam eh, namanya adalah Qabil dan Habil pakai Israiliyat. Ini ya, raja yang berurusan dengan Nabi Ibrahim Namrud ah, pakai Israel ini. Zulaikha atau Zalikha boleh dibaca Zalikha nah, itu ada di ya. agak agak kerepotan untuk menjelaskan jika tanpa takyin memanfaatkan kisah ya. sehingga kemarin di Lubabut Tahrir disampaikan yang dipilih oleh penulis boleh mengutip Israiliyat untuk melengkapi e, tafsir dan itulah yang dipraktekkan oleh di para ulama salaf. Wa amma adapun bertanya kepada ahli kitab tentang satu perkara agama maka hukumnya haram. Iya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai kaum muslimin, kenapa kalian bertanya dan konsultasi pada ahli kitab tentang sesuatu? Padahal buku kalian, kitab kalian yang Allah turunkan pada nabi kalian adalah berita yang terbaru dari Allah yang murni, berita dari Allah. Belum tercampur, lam yushab Waqat hadasakum dan Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian bahasa ahli kitab qad badalu telah mengganti-ganti isi kitabullah mengubah-ubah dan menulisnya membuat tulisan-tulisan baru dengan tangan mereka kalau lantas mereka mengatakan ini semua dari sisi Allah untuk ditukar hal itu dengan harga yang sedikit Bukankah yanhakum maja'akum minal ilmi ilmu yang telah datang pada kalian mencegah kalian untuk bertanya kepada mereka? Fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum maka demi Allah tidak pernah kami lihat ada seorang ahli kitab bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian. Maka Ibn Abbas termasuk orang yang keras menentang uh, ini. Nah, di sisi yang lain kita jumpai Ibnu Abbas banyak mengutip ya, mengutip penjelasan yang itu asalnya Israiliyat. Maka kemarin di Lubabut Tahari disampaikan bahasa yang terlarang bertanya yang terlarang adalah tolabul tidak manakala mencari petunjuk dan hidayah dari dari mereka. Ada pun bertanya yang tidak demikian. Ini ya, maka diperbolehkan. Ibnu Abbas keras anti Israelia di riwayat ini, namun di sisi yang lain kita jumpai uh, riwayat yang valid dari beliau yang isinya adalah kutipan Israelia. Sikap para ulama terhadap berita Israelia. Mawakiful ulama, sikap para ulama terutama ahli tafsir beda-beda menyikapi Israeliat ada empat macam. Yang pertama ada yang aksara minha banyak mengutip Israiliyat namun digandeng dengan sanatnya. Dan dia berpandangan dengan menyebutkan sanatnya maka dia telah keluar dari tanggung jawabnya semacam Ibnu Jarir atau Bari. Yang kedua adalah orang yang banyak mengutip Israiliyat, rodaha dan meniadakannya dari sanat. Ghaliban biasanya semacam Sa'labi. Sa'labi ya adalah seorang yang dikomentar oleh Ibn Taimiyah dia adalah bagikan pengumpul pencari kayu bakar di malam hari. Ya, pencari kayu bakar di malam hari artinya tidak bisa memisahkan baik dan buruk, berbahaya dan tidak. Karena orang yang cari kayu bakar di malam hari maka dia bisa jang, bisa dia sangka itu kayu padahal ternyata ular. Dan ularnya diam saja. Baru kemudian beraksi setelah dipikul baru dia beraksi. Yang kalau dia mengutip apa yang dia jumpai di buku-buku tafsir baik sahih, dhaif ataupun palsu. Kemudian di antara mereka ada yang banyak menyebutkan Israiliyat dan mengkritik sebagiannya. Yeah. Mimma yang beliau sebutkan dikritik itu rednya daif atau mungkar semacam Ibnu Kathir. Kemudian di antaranya ada yang berlebihan menolak Israiliyat dan tidak menyebutkannya sedikit pun. Ya ja'aluhu dengan menjadikannya sebagai tafsir untuk Al-Quran semacam Muhammad Rashid Ridha di tafsirnya Al-Manar. Ya, dan tadi sebagaimana disampaikan di hadis, Israiliyat itu statusnya mungkin. Mungkin benar, mungkin dusta. Jika demikian, maka menjelaskan ayat Al-Quran dengan istihad, dengan istihad, itu juga statusnya mungkin. Nilai kebenarannya mungkin. Dengan istihad, bukan dengan asal, namun dengan berbagai macam pertimbangan itu juga nilai nilainya adalah mungkin mungkin demikian. Itu adalah rakyu yang terpuji dalam menjelaskan uh, Al-Quran. Maka ini mungkin, itu mungkin. Sama-sama mungkin. Kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh. nilainya juga sama mungkin. Sama, statusnya mungkin. Nilai kebenarannya mungkin. Ya, maka jika orang itu konsisten kemudian uh, dalam pendapat bahasanya uh, ada istihad dalam penafsiran ya, dengan berbagai macam uh, tentu ada piranti-pirantinya itu satu hal yang boleh dan hasilnya adalah mungkin maka ya tidak jauh beda kutipan Israiliyat Tidak dipastikan benarnya, tidak dipastikan dustanya. Artinya mungkin. Mungkin benar, mungkin tidak. Dan penjelasan e, detail tentang sikap yang tepat dalam masalah Israiliyat ya telah kita bahas di Lubabut Tahrir. Silakan dibaca ulang. Ya, untuk Fatir ayat yang ke-25 tadi Ja'atum rusul, rusuluhum datang pada mereka para rasul yang dikirim kepada mereka bil bayina dengan bukti babi zubur wal kita bil munir itu kalau ditafsir Al-Furqan karya Ustaz Ahmad Hasan guru besar Persis Persatuan Islam dia sampaikan maknanya Padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul untuk mereka dengan keterangan-keterangan dan risalah-risalah dan kitab yang menerangkan. Keterangan artinya mukjizat. Sedangkan risalah zubur tadi di beliau maknai dengan risalah-risalah itu kitab kitab kecil atau kitab kitab berisi satu-satu pasal. kitab yang menerangkan kitab agama dan hukum yang cukup. Maka bil bayinat artinya mukjizat. Zubur itu kitab-kitab kecil yang tidak banyak bab-babnya. Wa kitabul munir adalah kitab yang mengandung hukum-hukum mengandung hukum-hukum agama. Suma akhatul ladina kafaru fa kaifa kana nakir, kaifa kana nakir di beliau terjemahkan bagaimanakah pedihnya kemurkaanku. Ya, demikian yang kita baca kesempatan siang hari ini kita selesaikan mukhtasar atau ringkasan usulun fit tafsir karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Setelah juga kita selesaikan uh, eh, Lubabut Tahrir eh, eh, <clears throat> dengan ini kita secara umum telah membahas dua ilmu dasar-dasar yeah, ulumul Quran dengan kitab Usulun fitafsir Tafsir karya Syekh dan buku khusus membahas tentang Usulun fitafsir Demikian Allahumma alimna ma fa'na wa fa'na bima 'allamtana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 Ya jazakumullah khairan kepada Ustadz Aris yang telah menyampaikan berbagai faidah pada pertemuan terakhir atau sesi terakhir dari Daurah Usul Tafsir pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat secara umum. Dan mari kita doakan beliau serta keluarga agar senantiasa diberi kesehatan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada satu pemberitahuan sebelum ditutup yaitu insya Allah taala akan khususnya untuk santri untuk diingatkan hari Sabtu dan Ahad pekan ini akan ada daurah terkait ilmu waris atau ilmu faraid yang Allah taala akan diisi atau diampu oleh Ustadz Faharudin dan mohon ada titipan mohon membawa uh, gadget ya atau laptop atau semacamnya karena insya Allah nanti akan dibagi file berupa PowerPoint. Insya Allah akan menggunakan PowerPoint dan proyektor di Al Asri insya Allah Ta'ala. Adapun waktu seperti biasa. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.